pelajaran kita yaitu tentang pembahasan hadis-hadis Umdatul Ahkam. Dan sebagaimana saya telah jelaskan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang sangat agung yaitu atau pembahasan yang sangat agung yaitu kitab taharah. Kita telah jelaskan Dan kita alhamdulillah telah masuk kepada bab yang baru Jadi kepada bab yang baru yaitu kita bus salat. Yaitu kita bus salat. Bab itu hukum-hukum berkaitan dengan masalah sholatnya. Dan kita telah bahas tentang kedudukan sholat di dalam syariat Islam. Jadi kedudukan sholat di dalam syariat Islam dan hikmah ya, diwajibkan sholat kepada kita. Di mana kita mengetahui bahwasanya sholat dalam merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kita akan bahas ini adalah kita akan membahas tentang bab yang baru dari kitab salat mana mu'alif berkata Bismillah Qala Muhammad rahimahullahu taala babul mawaqit. Yani babu mawaqitis salat. Itu bab yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Sebelum kita menjelaskan bab ini, telah saya jelaskan tentang apa yang saya akan bahas di dalam kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang hukum tarikis salat. Itu hukum orang yang meninggalkan salat. Jadi apa hukum orang yang meninggalkan salat? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan tentang kedudukan salat dan bagaimana para ulama membahas tentang sholatnya. Dan kita sekarang akan membahas tentang hukum ya meninggalkan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Di dalam pembahasan ini telah saya berikan mukodima bahwa di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fikih itu ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah istihadiah. Dan adanya perbedaan para ulama di dalam masalah yang berkaitan dengan masalah istihadiah. Dan kalau kita teliti sebagaimana saya telah menyebutkan dalam mukadimah di dalam mukadimah bahwa khilaf kalau ditafsir ada tiga jenis. Yang pertama adalah ikhtilaf fil adian, itu perbedaan di dalam agama. Maka tidak diragukan lagi bahwa agama yang benar hanyalah Islam. Dan selain Islam adalah batil. Selain Islam adalah sesat selain Islam tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan kenikmatan sebagaimana Allah taala telah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Adapun yang kedua adalah al-khilaf ini bain al haq wa bain al batil bain ahli sunnah wa bain al bid'ah miman yantasibu ila hadaddin Adapun hilaf yang kedua, perbedaan yang kedua adalah perbedaan dari orang-orang yang menisbatkan kepada agama ini. Itu tadaya Nabi Dinil Islam, orang-orang yang beragama dengan agama Islam, tetapi terjadi perselisihan. Tetapi perselisihan dalam kategori yang kedua ini adalah bain ahli sunnah wa bain ahli bid'ah. Yaitu perbedaan di antara ahli sunnah dengan yang lainnya. Sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis Ibtirakul Ummah, hadis Abu Hurairah dan yang lainnya satabtariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wa fi riwayatin hiya al-jama'ah wa fi riwayatin hiya as-sawadul a'bam. Bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam dengan api neraka dan satu yang akan selamat yaitu siapa yang seperti aku hari, ini dan seperti para sahabatku maka merekalah dikenal dengan al-firqatun najiyah maka mereka dikenal dengan at-taifah al-mansurah mereka dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah mereka dikenal dengan salafiyun mereka juga dikenal dengan ahlul athar atau ahlul hadis maka ketika perbedaan ini terjadi di antara ahlu sunnah dengan yang lainnya, maka wajib bagi seorang mukmin untuk meyakini al-haqqu makana alaihi ahlu sunnah. Al-haqqu makana alaihi as-salafus salih. Al-haqqu makana alaihi al-firqatu najiyah. Al-haqqu makana alaihi al-jamaah. Maka yang benar adalah setiap perkara yang ditempuh oleh ahlu sunnah maka yang benar adalah setiap perkara yang ditempuh oleh salafus soleh. Maka yang benar adalah setiap yang ditempuh oleh al firqatu najiyah. Oleh at-taifatul mansurah ataupun ahlul hadis yang tadi disebutkan. Maka yang lainnya adalah menyimpang. Yang menyelisih mereka adalah menyimpang karena Nabi SAW telah menjelaskan seperti tadi. Adapun yang ketiga, adalah khilaf bima bain ahli sunnah bima sail al hadiah yaitu khilaf yang terjadi di antara ahlu sunnah ya, di dalam masalah hadiah. nah maka di sini kaum muslimin diperintahkan untuk rahabatus sodar untuk berlapang dada dan setiap di antara kita dituntut untuk beramal dengan dalil dan mengamalkan dalil dan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan dan komitmen kepada keduanya. Dan kita tidak boleh taklid buta, tidak boleh panatik, ya. tetapi kita hanyalah panatik kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ya, di dalam masalah ini juga tentang Hukum tariki sholat. Itu hukum meninggalkan sholatnya. Adapun kita bahas secara khusus karena memang ya hukum atau yang berkaitan dengan meninggal sholat sholat ini karena para ulama juga membahas ya secara khusus bab ini karena masalah besar ya. Nah, hukum tariki sholat, hukum meninggalkan sholat ini terbagi kepada dua secara umum. Ada yang ijma para ulama bahwasanya pelakunya adalah kafir. Ada dalam satu masalah bahwasanya para ulama berbeda pendapat apakah kafir atau tidak. Nah, yang para ulama ijma dan sepakat bahwa seseorang meninggalkan sholat itu adalah dianggap kafir. Itu dalam poin yang pertama adalah man taraka salata juhudan biwujubiha. Di mana dalam poin yang pertama yang termasuk kafir dan ini berdasarkan ijma yaitu man taraka salata jahidan liwujubiha. Barang siapa yang meninggalkan salat dan dia menolak atas kewajibannya, jadi menolak bahwasanya ia adalah wajib, maka para ulama sepakat bahwa orang ini adalah kafir. Wa intakalama bi kalimati syahadatain. Walaupun ia mengucapkan kalimat syahadatain. Jika seorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tapi dia tidak mengakui akan wajibnya salat tidak mengimani akan wajibnya sholat, tidak menetapkan akan wajibnya sholat, maka dia adalah kafirun. Waridatun andilin Islam, maka dia adalah kafir dan keluar dari Islam bil ijma berdasarkan ijma. Ini adalah hukumnya kafir. Demikian juga man taraka istighfapan wa istihanatan biha fahuwa kafir. Demikian juga orang yang meninggalkan solat dan meremehkan dan menghinakan hukum solat, melecehkan, maka dia adalah kafir. Sebagaimana telah dinukil dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Su'ila al-Imamu Ahmad anir rajuli yada'as salata istighfafan wa qala subhanallah matarakaha istighfafan wa majunan fa yusha'in ini yani baqiya minal iman Dan beliau mengatakan fakilalahu innahu yas yaskuru wa yamjinu faqala hadza turidu tasal anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainal kufri tarku shalah maka di sini dikatakan bahwa orang yang meninggalkan salat ya, dan dia melecehkan dan dia melecehkan akan kedudukan sholat dan akan kewajiban sholat, maka sesungguhnya dia itu juga dihukumi dengan kafir. Ya. Dan bagaimana akan tersisa dari keimanannya bila seseorang itu ya melecehkan dan menghinakan rukun Islam. Kemudian para ulama juga menjelaskan di antara yang dihukumi kafir dan ini ya, dinukil ijma man taraka sholata wa asara ala tarkiha hatta yuktala yakni lama talabal istitabah bahwa kafirun Demikian juga orang yang meninggalkan sholat dan terus menerus meninggalkannya sehingga dibunuh dan dalam satu riwayat ketika seorang imam ataupun kodi yang diperintahkan oleh imam untuk meminta si pelaku itu untuk melakukan sholat ataupun bertaubat ataupun ketika dipilih <clears throat> antara bertaubat dengan dibunuh lalu dia memilih dibunuh maka orang yang semacam ini tidak mungkin tersisa di dalam hatinya adalah hakikat keimanan. Jadi orang yang di dalam hatinya ya, ada keimanan, tidak mungkin seseorang itu memilih untuk dibunuh daripada harus taubat, daripada harus sholat. ini juga ya dikatakan atau oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang dia mengatakan bahwa meninggalkan sholat apabila tidak mengingkari wajibnya tetapi karena kelalaiannya maka tidak dikafirkan. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam hal ini mengatakan dan ketika menjelaskan masalah murji'ah ya, dia mengatakan tentang masalah ini la yatasawwaru fil adati anna rajulan yani yakunu mu'minan biqalbihi yani mu'minan biqalbihi yani mu'minan biqalbihi mukiran bi anna Allah aujaba alaihi salat multaziman li syariatillah Wa ma jaa'a bihi ya'muruhu waliul amri bis salati fayamtani'u hatta yuqtala. Wa yakunu ma'a dzalika mu'minan fil batin qattun. Wa la yakunu illa kafiran. Walau qala mukirun biwujubiha wa anni la af'aluha kana kadal qawlu ma'a hadal hal kadiban minhu la akhiri kalamihi jadi dalam maknanya bahwa tidak mungkin ya, atau tidak terbayang atau tidak tergambar bahwa orang yang mengaku mukmin dalam hatinya dan dia meyakini tentang wajibnya sholat ya, Allah Taala mewajibkan sholat dan bahwasanya dia itu apa akan komitmen kepada syariat syariat Allah lalu ketika seorang amir ya memerintahkan kepada untuk sholat ya, dan seolah olah diberikan pilihan antara diberikan hukuman untuk ya, dibunuh ya, antar untuk melakukan sholat ya, maka ini sangat jelas sekali ya. tidak terbayang dalam hatinya adalah keimanan apabila dia lebih memilih untuk dibunuh ya daripada harus sholat maka ini adalah tidak mungkin dikatakan bahwa si iya bukan mukmin ya maka dia adalah apa mukmin layat asawar jadi tidak tergambar ya. maka ini di antara poin-poin yang para ulama mengatakan bahwa yang meninggalkan sholat itu adalah kafir dan itu adalah dinukil ijma. Artinya berdasarkan kesepakatan apa para ulama. Adapun poin yang kedua dalam bagian yang kedua yaitu yang para ulama berbeda pendapat apakah ia kafir atau tidak kafir. Itu dalam kategori yang kedua yaitu man ta'ammada tarkas salati tahawunan wa kaslan ma'al imani wa i'tiqadi biwujubiha fahal huwa kafir am muslim jadi apabila seseorang meninggalkan sholat ya, dengan sengaja, ya, karena kelalaiannya dan kemalasannya, tetapi ia mengimani tentang wajibnya dan dia berkeyakinan akan kewajibannya dan juga dia meyakini akan dosa orang yang meninggalkan ini. Tetapi dia meninggalkannya. Apakah dia kafir atau muslim? Maka di sini ada dua kawal. Kaul yang pertama, jadi pendapat yang pertama mereka mengatakan adalah kafir. Dan ini dinukil dari para ulama dari kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in kalangan para tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian dari para ulama dari masa ke masa sampai hari ini. Dan ini pendapat ini dinukil ijma dari para sahabat dan dinisbatkan bahwa ini adalah merupakan pendapat jumhur ahlul hadis merupakan kebanyakan pendapat ahlul hadis dan para ulama sampai hari ini. Adapun pendapat yang kedua yang tidak mengkafirkan, yang meninggalkan sholat selama ia mengimani tentang wajibnya dan menetapkan tentang wajibnya, beriman akan kewajibannya, maka dia adalah tidak kafir, maka ini dinisbatkan kepada tiga imam min aimatil arba'ah dinisbatkan kepada tiga imam dari imam yang tiga dari imam yang empat itu Imam Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya. adapun kaul yang pertama ataupun pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat maka ini telah dinukil telah diambil dari mereka berdalil dengan beberapa dalil di mana dalilnya mencakup pertama dalil Al-Qur'an kemudian yang kedua adalah dalil sunnah Kemudian yang ketiga adalah dalil ijma menurut kaul yang pertama ini. Yang dimaksud adalah ijma sahabah. Ijma selain imam yang tiga gitu. Dimaksudkan di sini adalah ijma sebelum mereka. Ya. Adapun yang keempatnya mereka juga berdalil dengan anadru sahih. Itu pandangan yang sahih. Jadi pandangan yang sahih. Di mana pendapat yang pertama ini berdalil dengan beberapa dalil. Ya, dan saya akan menyebutkan beberapa argumentasi ya, yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ini. Ya. Jadi oleh pendapat yang pertama ini, ya. oleh kaul yang pertama ini. Pertama adalah berdalil dengan ayat Al-Quran. Jadi berdalil dengan ayat Al-Quran. Itu diantaranya adalah di dalam surat Al-Qalam dari ayat 35 sampai ayat 43. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un Maka di sini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muslim kemudian mensifati orang-orang yang mujrim al-mujrimun orang-orang yang mujrim ya, yaitu yang merupakan lawan dari orang-orang muslim itu orang-orang kafir maka disebutkan di dalam ayat ini bi annahum la yastati'una sujud di mana mereka adalah tidak bisa bersujud yaitu dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya Di mana Imam Ibn Timiyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menapikan dan meniadakan sujud bagi orang-orang kafir. Dan ini adalah merupakan sifat mereka di mana mereka tidak mampu sujud dan tidak mau bersujud. Fala yastati'un. Dan demikian juga oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan sifat orang mukmin, kemudian perbedaannya dengan orang-orang mujrimin, maka disebutkan bahwa orang-orang mujrim yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir maka mereka adalah tidak mampu sujud bersama orang-orang yang sholat dari kaum muslimin di dunia ini. Ya. Ini diantaranya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua firman Allah Taala yang terdapat dalam surat Al-Mudathir di mana Allah Taala berfirman, "Masalakakum fisakor." Qalu lam naku musallin. Ya. Bahwa ketika Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Maka mereka mengatakan kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Dan ini dijelaskan bahwa di antara sifat kekafiran dan yang menyebabkan mereka adalah kekal di neraka sakor salah satunya disebabkan mereka adalah tidak sholat jadi mereka adalah tidak tidak sholat di mana di sini ketika Allah Taala mensipati orang-orang mujrim itu orang-orang kafirin kemudian di situ dengan orang-orang mukmin, maka di antaranya adalah dibedakan dengan sholat. Ya. Yang ketiga juga berdalil dengan firman Allah Taala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ghayya Di mana pendapat yang pertama ini mengartikan adha'us salata ay bima'na tarokuha yaitu dimaksudkan di sini sebagian mufassir yang ya, berpendapat bahwa meninggalkan sholat adalah kafir, maka juga menjelaskan di sini adau'us sholata ay bimana tarakuha. Di mana di situ dikatakan datangnya generasi, datangnya penerus dan orang-orang yang mereka itu durhaka kepada Allah taala, yang mereka itu adalah kufur kepada Allah taala, lalu mereka adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan apa? Sholat. Kenapa? Sebab disebutkan dalam ayat setelahnya illa man taba wa amana wa amila sholiha. Jadi kalaulah melalaikan sholat itu adalah tidak kafir, ya. maka tentunya tidak disyaratkan untuk bertaubat tidak syaratkan untuk bertobat Islam. Dan di antara dalil yang mereka sebutkan adalah dalam surat At-Taubah. Kita ketahui ayat 11 ya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat dan menunaikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara dengan kamu dalam agama. Maka para ulama yang berpendapat meninggalkan sholat adalah kafir mengambil istimbat dari hadis ini bahwa ukhuwah ya itu tidak tetap kecuali dengan tegaknya sholat ataupun dengan sholat. Ya. Dan orang yang tidak sholat, di mana di pak intabu apabila mereka bertobat dari kesyirikan dan menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Maka di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang yang tidak sholat, orang yang tidak menunaikan sholat maka tidak berhak untuk mendapatkan ukhuwah diniyah. Itu persaudaraan agama. Itu dohir dari hadis ini, dari ayat ini. Ya. Yang dipakai dalil oleh pendapat yang pertama. dan ayat-ayat yang lain ya, yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini saya tidak mesti membacakan semuanya ya. tetapi menyebutkan sebagiannya saja ya. apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam pendapat yang pertama yang mereka beranggapan bahwa meninggalkan sholat adalah kafir jadi apabila seseorang itu tidak sholat, maka tidak bermanfaat syahadatainnya. Tetap dihukumi apa kafir. Lalu mereka berdalil dengan hadis. Dengan beberapa hadis. Dan diantaranya adalah hadis Jabir ibn Abdullah. radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salati inna baina rajuli wa baina syirki maka dikatakan di sini sesungguhnya pembeda seseorang antara syirik kufur ya, itu adalah meninggalkan sholat. Maka seolah-olah dikatakan di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan batasan Islam dengan kafir adalah sholat seolah-olah mengatakan faman addas salata fahuwa mu'min wa man tarakaha fahuwa kafir. Jadi barang siapa yang menunaikan salat maka dia adalah muslim, barang siapa yang meninggalkannya dia adalah kafir. Oleh sebab itu Imam Baihaqi mengatakan ya, Laisa minal ibadati ba'dal imani ar-rafi'u lil kufri ibadah sama Allah Artinya tidak ada di ibadah setelah iman ya. yang bisa mengangkat ya. Artinya di sini berkaitan dengan masalah apa? Salat. Jadi yang berkaitan dengan masalah ibadah dohir ibadah yang bahir yang bisa memindahkan orang dari iman kepada kufur kecuali salat. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Buraidah ibnu Husayb di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as salat. Paman tarokah fakod kafar. Jadi ikatan antara aku dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya adalah kafir. Jadi masih ada dalam akid ikatan Islam, masih dalam ikatan saudara Islam selama mereka menunaikan sholat. Dan apabila meninggalkannya, maka dia adalah kafir. Oleh sebab itu berkata Imam Al-Iraqi dalam menjelaskan hadis ini, Qala ad dhamiru fi qawlihi bainahum Ya'udu alal kufar wal munafikin maknahu bainal muslimin wal kafirin wal munafikin tarku salat. ثم قال في آخر كلامه والمراد أنه ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حق دم باكن Jadi bahwasanya dhamir itu dengan bainahum adalah kembali kepada orang kafir dan munafik. Yang artinya di antara muslim dan kafir dan munafik adalah meninggalkan sholat. Jadi pembeda antara kafir, munafik dan muslim adalah meninggalkan sholat. Yaitu menunaikan sholat. Adalah muslim yang meninggalkan berarti adalah kafir atau munafik. Maka selama mereka itu adalah menunaikan sholat, ya, maka ikatan dan penjagaan adalah terjadi yaitu dijaga darahnya dan dijaga apa? kehormatannya. Dijaga darahnya dan dijaga apa? kehormatannya. Dan diantaranya adalah berdalil dengan hadis Abdullah bin Amr bin As. Bahwasanya dinyatakan dalam riwayat itu man hafidhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa malam yuhafid alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'aqarun wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang menjaganya maka baginya cahaya dan burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Di baginya nanti ada argumen. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak akan ada baginya cahaya. Dan tidak akan ada baginya argumen. Dan tidak ada baginya keselamatan. Dan baginya pada hari kiamat bersama Korun, bersama Fir'aun, dan bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Sehingga Al-Imam Musyangkiti rahimahullah ta'ala berkata tentang hadis ini. Wahadal hadisu bahu dilalati ala kufri tariki salat. Lianna intifa'an nuri wa burhana. Afwan wan nuri wa burhani. Wan najati. Wal kainunati ma'a fir'auna. Wa hamana wa qarun wa Ubay bin Khalaf yaumul qiyamah auduhu dalilin ala kufri kama Berkata Imam Syangkiti rahimahullahu taala hadis ini adalah merupakan hadis yang paling jelas bahwa orang yang meninggalkan solat itu ketika ditiadakan cahaya dan burhan dan keselamatan dan keberadaan dia akan di apa ditempatkan. Pastinya dia akan bersama dengan Fir'aun dan Haman dan Korun. Babil Khalaf pada hari kiamat. Itu pun merupakan dalil yang sangat jelas. Bahwa orang yang meninggalkannya adalah kafir sebagaimana kamu lihat. Dan yang keempat juga berdalil dengan hadis Abi Darda di mana dinyatakan di situ Ausani Khalili Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam bisab'in Qala la tusyrik billahi syai'a wa in qata'ta aw kharaqta wa la tatrukus salata maktubah muta'ammidan faman taraka amdan faqad bari'at min hudimah. di mana dinyatakan di dalam poin ini Jadi beliau mengatakan Abi Darda telah mewasiatkan kepadaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan tujuh perkara. Janganlah kamu menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun, walau engkau dipotong-potong ataupun dibakar. Dan janganlah engkau meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka telah ya, bebas tanggung jawab darinya. Artinya Rasul tidak punya lagi tanggung jawab dan tidak ada lagi artinya di situ dimah penjagaan terhadap darah dan kehormatannya. Sehingga para ulama mengatakan berarti ini adalah kafir. Dan hadis yang lain yaitu hadis Muad bin Jabal yang panjang kita mengetahui Rasul Islam Rasul Amri Apuan al-Islam wa umuduhu salat wa dirwatus sanamihil jihad. Ini pun jelasnya. Demikian juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang berbunyi man solatana salatan wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana pahwal muslimu lahu malana wa alaihi ma alaina. Di mana di sini dikatakan hakikat muslim adalah orang yang sholat seperti sholatnya kami dan menghadap kiblat kepada kiblatnya kami dan mereka memakan sembelihan kami maka dia adalah muslim baginya ada hak atas kami dan bagi kami baginya ada hak. Nah di sini ya berjalan hak muslim dengan apa? Dengan muslim. Maka diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat dan yang tidak menghadap kiblat yang sama yaitu ke Baitullah maka itu tidak dianggap muslim. Oleh sebab itu kita suka mendengar ahlul kiblah. Ya. Jadi kita sudah mendengar ahlul kiblah. Maka ini diantara dalil yang dikatakan oleh mereka. Dan diantara dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, Ina ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asari sujud. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan diseru dengan gurun muhajjalin. Ya, gurun muhajjalin ya, yaitu akan didapatkan sinar cahaya dari bekas wudhunya yaitu dari wajahnya ya, dari tangannya dan seluruh anggota wudhunya maka dikatakan dalam hadis ini bahwa alamatul mukminin yaumal kiamah di mana ciri orang-orang mukmin pada hari kiamat punya ciri tersendiri ya, punya ciri sendiri di mana di sini yang berkaitan dengan wudhu, itu bagian dari sholat menunjukkan bahwasanya mereka suka menunaikan sholat sehingga ada asar, ada bekas. Maka orang yang tidak sholat kemudian mereka tidak berwudhu, maka tidak akan ada apa? Artinya ya, tidak akan ada alamah bahwasanya mereka adalah mukmin. Mereka adalah apa? Mukmin. Dan kita mengetahui juga di dalam hadis, ya, di dalam masalah yang berkaitan dengan masalah imamah, masalah imamah, masalah imam dan wajibnya taat kepada imam. Maka para sahabat bertanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan muncul berbagai apa akan bermunculan imam-imam pemimpin-pemimpin yang mereka itu akan mendolimi kalian, mengambil harta kalian. Mereka bersikap bori, mereka bersikap bengis dan melakukan berbagai bentuk kesalahan Lalu para sahabat bertanya, "Afala nuqatiluhum, afala nunabiduhum?" Apakah mereka harus diperangi? Apakah mereka harus digulingkan dari kepemimpinannya? ma'aqamu fikumus Lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan selama mereka menunaikan dan menegakkan solat. Maka di dalam hadis yang mulia ini diambil kesimpulan oleh pendapat yang pertama bahwa ya, salat adalah merupakan syarat iman. Artinya di sini bahwa apa? Bahwa seseorang tidak boleh mengkudeta. Seorang tidak boleh keluar dari ketaatan dari pemimpinnya ya. selama dia adalah dianggap mukmin selama dia adalah belum nampak padanya hakikat kekafiran lalu disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang sholat maka diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama yang mengatakan kafir bahwa ya apabila tidak tegak padanya sholat dan tidak menunaikan sholat, maka seolah-olah di dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya kita untuk tidak mentaatinya dan bolehnya kita untuk menggulingkannya dan bolehnya untuk mengangkat senjata kepadanya. Di apabila didapatkan imam yang tidak lagi menegakkan sholat. Ya walaupun masalah bolehnya itu juga memiliki syarat yang lainnya dari sisi bahwa kaum muslimin harus memiliki kekuatan dan seterusnya. Maka dalam hadis yang ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa orang yang apa meninggalkan sholat itu adalah kafir. Adapun dari yang ketiga bahwa pendapat yang pertama ini ya, mereka menukil ijma. Yang dimaksud di sini adalah ijma sahabah bahwa meninggalkan sholat walaupun hanya ya, takasulan aukaslan dikafirkan mereka juga menukil ijma dan di sini mereka menukil ijma yang dimaksud dengan ijma ini adalah ijma sahabat. Ijma sebelumnya. Ya. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Jadi dikatakan oleh para ulama yang mereka menukil ijma dan mereka mengklaim adanya apa ijma sebelumnya. Ya seperti ini dinyatakan oleh beberapa ulama sebelumnya. Jadi beberapa ulama sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mawarzi rahimahullahu taala itu Muhammad ibn Nasr Al-Mawarzi. Dia mengatakan Zakarna al-akhbar al marwiyat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikfari tarikiha. Ini tariki salat. Wa ikhrajuhu iyyahu al milah. Wa ibahatul qatl man imtana bi iqamatiha. Thumma ja'ana anis sahabati radhiyallahu anhum misla dhalik. Wa lam yajina an ahadin minhum khilafu dhalik. Dimana dikatakan di sini oleh Muhammad Nasr Al-Mawarzi. Kami menyebutkan khobar-khobar, riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kafir yang meninggalkannya dan dikeluarkan dari milah dan dibolehkan untuk membunuh bagi orang yang menolak untuk menegakkannya. Kemudian datang kepada kami dari sahabat seperti itu dan tidak datang dari salah seorang di antara mereka yang menyelisihinya. Jadi salah seorang yang menyelisihinya. Jadi seolah-olah sebagian para ulama menukil isma di sini. Dan juga dinukil dari Abdullah ibnu Syakik al-Ukaili di mana dia berkata qala kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun wairus salati Keadaan para sahabat mereka tidak memandang sesuatu dari amal karena meninggalkannya dianggap kafir selain sholat. selain selain sholat. Allah alam adalah riwayat kepadanya dianggap sahih. Kemudian dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku ghairus salat. Di keadaan para sahabat mereka tidak memandang sesuatu dari amal, meninggalkannya. Artinya meninggalkannya dihukumi kafir selain apa? Salat. Sehingga Imam Syaukani rahimahullahu taala berkata ketika mengomentari ucapan Abdullah bin Syakik al Uqayli dia mengatakan wadhahiru minas sigati anna hadhil maqalata istama'a 'alaiha sahabah li'anna qawlahu kana ashabu Rasulillah jam'un mudhaf wa huwa minal musyirati bidhalik ya jadi mengatakan Imam Syaukani bahir dari redaksi Ya. Makalah seperti ini menunjukkan ijma para sahabat. Di mana disebutkan labdukana ashabu Rasulillah itu jama yang dimudhofkan dan ini adalah ya menunjukkan kepada ijma. Dan juga dinyatakan dari Ishaq bin Rahawai Qala Qad sahan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna tarikas salati amdan kafirun. Wa kadzalika kana ra'yu ahli ilmi miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza ana tarika salata amdan min ghairi udrin hatta yadhaba waqtiha kafirun. Di mana Ishaq bin Rahwaih juga mengatakan telah sah, telah sahih dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia adalah kafir. Maka dua, maka demikian juga maaf setelah, eh, pendapat ahlul ilmi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini mereka berpandangan bahwa yang meninggalkan sholat dengan tanpa udur sehingga pergi waktunya maka dia adalah telah telah kafir. Ini telah telah kafir. Kemudian para ulama juga menukil asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Menukil asar dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana dikatakan ketika ditanyakan tentang masalah ini, qala la habba fil islami liman taraka sholata. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan para ulama menganggap riwayat darinya adalah sahih. Riwayat darinya adalah sahih. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pendapat yang pertama ini ya. Menukil ijma. Ya. Menukil apa? Ijma. Sehingga mereka mengambil beberapa ihtimal tentang Imam Abu Hanifah dan tentang Imam Malik dan tentang Imam Syafi'i. Ketika di riwayatkan bahwasanya mereka tidak mengkafirkan sholat, Maka dibawa kepada dua mahmal, artinya dibawa kepada dua sisi. Bahwa tiga imam ini tidak sampai kepada mereka ijma atau mereka tidak menganggap sahnya ijma. Walaupun Allah alam kalau kita lihat dari hadis apa dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama ya, seperti Imam Ibnu Hazm dan kita mengetahui apabila ijma itu dinukil oleh Imam Ibn Hazm, maka itu sangat sulit untuk dibantah. Karena Imam Ibn Hazm adalah salah seorang yang sangat hati-hati sekali dalam masalah ijma. Sedangkan Imam Ibn Hazm itu telah menukil ijma. Di mana dikatakan dalam Al-Muhalla dalam jilid 2 242 dia mengatakan Man na'lamu liman dzakarna minas sahabati anhum mukhalifan minhum wahum yashnauna bi khilafis sahib idza wafaqa ahwa'hum faqad ja'an Umar wa Mu'ad wa Abdurrahman ibn Auf wa Mu'ad ibn Jabal kada wa Abi Hurairah wa ghairihi minas sahabati radhiyallahu ta'ala anna man taraka salata qardin wahid ta'midan hatta yuhji waktu fahuwa kafirun murtadun bahkan Ibnu Hazm adalah berbeda di sini yaitu bahwa beliau mengatakan yaitu tentang penukilan ijma yang Telah diriwayatkan dari para sahabat dan beliau mengatakan tidak kami dapatkan atau apa penyelisihan di antara mereka ataupun yang menyelisihi di antara mereka maka seolah-olah dikatakan itu adalah sebuah apa ijma sebuah ijma oleh pendapat yang pertama tadi nah kemudian ya dalil yang keempat dikatakan an-nadru sahih Dikatakan an-nurul sahih yaitu pandangan yang sahih. Dari sisi pandangan akal. Maka di sini ketika di dalam bahasa Arab dikatakan al-ibadah al-khudu wa tadallul wal inqiyad. Di mana hakikat ibadah adalah al-khudu wa tadallul, merendah, tunduk, patuh ya. Maka ibarahnya adalah as-sujud war ruku. Ibarohnya adalah sujud dan ruku. Maka dikatakan oleh pendapat yang pertama ini, apakah mungkin ya, orang yang mengaku beriman dan bertauhid kepada Allah Taala, ya, lalu dia adalah tidak ruku dan sujud? Maka dikatakan apa alamatnya dari hakikat iman dan Islam yang ada pada orang itu? Yang ada pada orang orang tersebut. Maka ini adalah dalil yang pertama yang mengatakan kafirnya. Sedangkan yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak kafir. Nah, maka ini adalah dinisbatkan kepada tiga imam, yaitu imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun Allah alam para ulama juga apakah yang dimaksud itu adalah perkataan Imam Syafi'i ataupun perkataan ashab Imam Syafi'i. Yaitu yang dimaksud adalah pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajib dipahami dalam poin yang sangat penting di sini, satu kalimat yang wajib dipahami oleh para tolabatul ilmi. Yaitu masalah penting tentang masalah salat ini berkaitan dengan masalah iman. Ya, yaitu orang yang menghukumi tidak kafir. Ya. Orang yang meninggalkan sholat walau dengan alasan kelalaian dan kemalasannya, tapi dia beriman tentang wajibnya, itu tidak dianggap murji apabila ia memasukkan sholat itu bagian dari iman dan memasukkan amal dari bagian iman. Ya. Jadi sholat adalah iman. Sebab kita mengetahui dalam firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِئَ إِيمَانَكُمْ Jadi kalau orang telah mengeluarkan sholat dari hakikat iman, maka ini murji namanya. Tetapi apabila orang itu memasukkan sholat dalam hakikat iman, dan merupakan bagian dari iman, sebab kita paham menurut ahli sunnah, al-imanu qawlun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu bito'ah wa yankusu bil maksiyah. Walidhalika قال al-Imam Sufyan لا sauri la yasihu بعمل ولا bi amalin wa la yasihu al-amal illa bi niyatin wa la sunniyah yakni bi sunnah. Tidak sah ucapan kecuali dengan amal. Tidak sah amal kecuali dengan niat. Tidak sah niat kecuali dengan apa? Dengan sunnah. Ya. Kecuali dengan apa? Dengan sunnah. Ya. Maka di sini sangat jelas ya bahwa imam ya yang dua tentunya di sini yaitu Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya walaupun dinisbatkan kepadanya bahwa meninggalkan salat itu adalah tidak kafir tetapi mereka mengatakan bahwasanya salat adalah merupakan iman dan merupakan bagian dari iman dan merupakan hakikat iman ya Adapun apa yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah sebagaimana kita tahu bahwa ya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya dinisbatkan kepadanya adalah sebagai Murji' fuqaha yang mana kita tahu bahwa mereka mengatakan amal itu tidak termasuk dari dari iman. Jadi amal tidak termasuk apa dari dari iman. Maka ini adalah perkara yang wajib dipahami ya, agar kita tidak iltibas ya tidak apa tidak iltibas artinya tidak e, di sini terjadi e, kesalahpahaman di dalam memahami masalah yang besar ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka para ulama yang mengatakan para ulama yang mengatakan tidak kafir ya ini adalah dinisbatkan kepada tiga imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan di antara ulama mutakhirin hari ini adalah Asyaihu Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dan sebagian para ulama hari ini ya. Dan kita mengetahui bahwa Asyaihu Al-Albani rahimahullahu taala ya, kita meyakini bahwasanya beliau adalah terlepas dari tuduhan Murji'ah ya. Sebab Jelas ya bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala walaupun mengatakan yang meninggalkan sholat adalah tidak kafir, kalau dia masih mengimani tentang wajibnya dan masih ya meyakini tentang wajibnya, tapi meninggalkan karena takasulan saja, beliau mengatakan bahwa sholat adalah merupakan bagian dari iman dan amal adalah merupakan bagian dari iman sebab kita mengetahui sama-sama al imanu ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat Sebab hakikat iman intinya adalah meninggalkan larangan dan mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, maka mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ya. Dalil yang pertama juga dengan firman Allah Ta'ala. Yaitu surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yagfiru ayyushraka bihi wa yagfiru ma dzuna dzalika lima yasha. Inna Allah la yagfiru bihi wa yagfiru ma dzuna dzalika lima yasha di hadis ayat ini sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya ya maka diambil kesimpulan dari ayat ini bahwa orang yang meninggalkan sholat maka mereka tahta masyiatillah jadi mereka berada di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala jadi artinya tidak dianggap kafir berdasarkan ya apa yang diambil istimbat oleh kaul yang kedua ini terhadap ayat ayat ini. Yang kedua adalah berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis Ubadah ibnu Samit. Dinyatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin ibtardahunnallah. Man ahsana wudu'ahu wa salatahu wa salahunna liwaktihinna wa atama ruku'ahum wa khusyu'ahunna kana lahu ahdun an yaghfiru lahu wa ma la yaf'al fa laysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a adzabahu maka di dalam hadis ini katakan lima salat atau lima waktu yang Allah taala pardukan barang siapa yang membaikkan wudunya dan membaikkan solatnya dan menunaikan solat pada waktunya, lalu menyempurnakan rukuknya, lalu menyempurnakan khusyuknya, maka baginya bagi Allah ada ikatan. Ada janji untuk mengampuni baginya. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka tidak ada janji bagi Allah Ta'ala untuk mengampuninya. Ya. Lalu katakan apabila Allah Ta'ala mengampuninya, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Dan jika Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadabnya, maka mengadabnya. Maka di sini jelaskan bahwa orang-orang yang tidak menjaga sholat, katanya dikatakan bahwasanya ini adalah di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jadi artinya kalau dikatakan di bawah kehendak Allah Ta'ala, maka menunjukkan itu adalah tidak kafir. Jadi itu adalah menunjukkan apa? Tidak kafir. Karena berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah e, dalil yang dipakai oleh pendapat yang yang kedua. Ya. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Hudzaifah ibnu Yaman. Ya. Di mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yudrasul Islam kama yudras syai'un min tsaum." Hatta la yadri ma siyam wala salat wala nusuk wala sadaqah. Wala yas'ala kitabillah azza wa jalla fi lailah fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minanas minanas asy kabir wal ajuz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalim la ilaha illallah fanahnu naquluha fanahnu naquluha dalam hadis ini katakan bahwa apa Islam ya sedikit demi sedikit akan artinya apa sirna ataupun sedikit demi sedikit ya ajaran-ajaran Islam ini akan hilang dari pemiliknya. Ya seperti digambarkan di sini apa? E, garis-garis dalam kain ataupun dalam baju lama kelamaan kan hilang warna hitamnya, warna ini. Sehingga datanglah satu masa di mana orang tidak mengenal apa itu saum, apa itu solat, apa itu haji, apa itu sedekah. Dan satu ketika akan diangkat juga Al-Quran sehingga tidak tersisa di muka bumi ini dan tertinggallah satu kelompok dari manusia orang-orang yang telah tua renta orang-orang yang telah pikun orang-orang yang tua telah tua pan orang-orang yang telah lanjut usia bukan pikun maaf lanjut usia lalu mereka mengatakan kami mendapatkan bapak-bapak kami atas kalimat ini lalu kami mengatakannya ya. maka dikatakan di sini seolah-olah apa satu ketika datang satu generasi satu masa di mana mereka tidak mengenal lagi apa itu sholat yang lainnya Ya. Tetapi ya mereka dikatakan muslim. Jadi mereka dikatakan apa? Muslim. Mereka dikatakan muslim. Kemudian juga berdalil dengan hadis ya, tentang hadis bitokoh. Hadis bitokoh. Yang di situ dikatakan seseorang yang dikatakan tidak ada amal sedikit pun. Dan hadis-hadis yang lain. Ya, hadis-hadis yang yang lain. Ini hadis-hadis yang yang lain. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas ini dua pendapat yang dibawakan oleh para ulama, ya. Yang dibawakan oleh para ulama, ya. Seperti umpamanya juga hadis tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, hadis-hadis yang seperti ini dijadikan sebagai dalil bahwa eh, apa orang yang meninggalkan sholat itu tidak dianggap apa kafir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua pendapat para ulama. Satu mengatakan kafir, satu mengatakan tidak kafir. Nah, mana yang roji? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa Allah alam Ya, hadis-hadis yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini seperti hadis Abu Hurairah as'adun nas bi syafaati ini yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas akan mendapatkan syafaat. Jadi seolah-olah diambil kesimpulan dari hadis ini walaupun tidak sholat maka mereka tetap mendapatkan apa? Syafaat. Ya. Jadi mendapatkan apa? Syafaat. Mendapatkan apa? Syafaat. Kemudian juga ya berdalil dengan dalil yang lain ya. Yaitu di sini adalah dalil yang sifatnya nabori, ya isi hadiah. Yaitu mereka mengatakan dengan dua perkara. Yaitu hujah umpamanya tidak didapatkan dari satu generasi bahwasanya seseorang yang kafir apa yang meninggalkan sholat maka mereka tidak dimandikan. Jadi tidak apa? Tidak dimandikan. Kemudian juga di antara argumentasinya adalah bahwasanya tidak didapatkan ya, dari orang-orang yang tidak menunaikan sholat bahwasanya mereka tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin sehingga dijadikan pekuburan tersendiri ya karena mereka tidak menunaikan sholatnya. Jadi karena tidak menunaikan apa sholat. Jadi ini adalah diantara argumentasi adalah pendapat yang kedua yang mengatakan tidak kafir. Nah, tetapi walau alam ya kalau kita lihat dari dua dalil ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya tidak akan apa uh, umpamanya mana apa uh, disebutkan bantahan-bantahannya, tetapi saya sekedar untuk menyampaikan bahwa selama saya melihat dalil-dalil dan meneliti, maka pendapat yang pertama adalah lebih kuat, yaitu bahwa meninggalkan sholat apabila disengaja, walaupun mengimani tentang wajibnya maka dia adalah kafir. Ya, maka dia adalah kafirnya. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukuman dunia bagi orang yang meninggalkan salat? Jadi apa hukuman dunia bagi orang yang menu yang meninggalkan salat? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Dari sisi apa? Dari sisi uh, hukum. Adapun hukum untuk di dunia maka bagi yang mengatakan tidak kafir, jadi bagi yang mengatakan tidak kafir, jadi orang yang meninggalkan sholat tetapi tidak dikafirkan, apa hukuman dunia? Jadi apa hukuman apa dunia? Maka di sini ada dua pendapat ya, dari mereka yang mengatakan tidak kafir. Ada yang mengatakan mereka dibunuh oleh Imam Haddan itu sebagai had saja, artinya had ini sebagai hukuman, sebagai hukuman. Jadi sebagai seperti kisos itu, Sebagai hukuman. Ya, jadi sebagai hukuman di mana seseorang itu diminta untuk bertaubat. Jadi diminta untuk apa? Bertaubat dan diminta untuk menunaikan sholat apabila tidak mau, tidak mau maka dikatakan oleh sebagian para ulama di antara mereka ditunggu sampai tiga hari lalu apabila tidak maka mereka itu adalah dibunuh tapi yang membunuhnya adalah imam ataupun yang diperintahkan apa oleh imam Sedangkan pendapat yang kedua tidak dibunuh, tetapi dia diberikan ukubah, ya, diberikan hukuman lain seperti dipenjarakan ya, ataupun ya didera ya dan seterusnya. Dan apa dan seterusnya atau hukuman-hukuman yang di situ adalah berdasarkan istihad uh, seorang kodi ataupun istihad seorang imam ya seperti dipenjarakan sehingga dikatakan layuk tali imam yu'azzaru wa yuhsabu hatta yamut. Dan ini dikatakan kepada Imam Zuhri, Sa'id Musayyab, dan Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, adapun bagi orang yang mengatakan kafir, jadi bagi orang yang mengatakan kafir, maka di sini ada beberapa konsekuensi tentunya. Apabila kita mengkafirkan pelaku sholat, maka secara otomatis maka dia dibunuh, ya. Tetapi bunuhnya beda adalah ridah. Jadi hukumnya adalah ridah. Jadi hukumnya apa? Kafir. Kalau tadi kan cuma had saja. Tapi bagi orang yang mengkafirkan maka dianggap ridah. Bagi orang yang tidak menunaikan apa? Salat. Ya. Adapun hukum dunia, maka juga ada konsekuensi lain. Yang pertama, tidak berhak untuk mendapatkan loyalitas. Ya, tidak berhak untuk mendapatkan kecintaan. Sebab kita ketahui, hanyalah orang-orang atau yang mendapatkan loyalitas adalah pertama Allah, Rasul, dan orang-orang beriman maka tidak berhak untuk mendapatkan wala. Yang kedua tidak berhak untuk mendapatkan waris ya. Sebab kita ketahui la yurusul muslimul kafir wal Kafir muslim. Jadi tidak mewariskan orang muslim kepada orang kafir dan orang kafir kepada muslim. Kemudian juga tidak boleh menjadi wali. Ya. Jadi orang yang berpendapat kafir maka ya seseorang apabila bapaknya itu tidak menunaikan sholat ya, jadi tidak menunaikan sholat, tidak mau sholat, tidak didapatkan dia pernah sholat, maka apa? Maka dia itu tidak berhak untuk menjadi apa? Wali. Sebab yang berhak menjadi wali adalah orang mukmin. Jadi tidak boleh menjadi apa? Wali. Ya. Kemudian juga tidak berhak untuk disolatkan. Apabila dia mati, maka dia tidak berhak untuk disolatkan. Ya. Kemudian juga tidak halal sembelihannya. Jadi tidak halal apa? sembelihannya. Jadi orang yang tidak sholat, kalau seseorang menghukumi orang yang tidak sholat adalah kafir, maka dia juga harus berhati-hati dari sembelihannya. Sebab sembelihan orang yang tidak sholat adalah tidak tidak halal. Jadi apa? Tidak halal. Ya, ini apa? E, pendapat-pendapat para ulama dan konsekuensinya. Nah, walhasil, hasil yang terakhir dari semua yang dikatakan tadi. Bahwa, ya, da, apa kemana saja kita condong dari dua pendapat ini bahwa sama saja yang mengkafirkan ataupun yang tidak mengkafirkan sesungguhnya sepakat tentang kedudukan sholat dan akan keagungan sholat dan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini tentu telah melakukan dosa yang sangat besar dan jangan dikira bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih rendah daripada melakukan zina dari mencuri ataupun meminum homer. Justru wallahu alam bahwa apa? Bahwa meninggalkan sholat ini dosanya lebih besar. Dosanya adalah lebih agung ketimbang minum homer, ketimbang mencuri, ketimbang berzina. Kenapa? Kita lihat dari dua sisi bahwa para ulama sepakatnya orang yang melakukan zina tidak dikafirkan. Itu. Selama dia mengakui tentang haramnya zina. Tetapi para ulama telah berbeda pendapat bahkan tadi ya, di mana begitu dahsyatnya artinya bahwa para ulama juga sangat apa? sangat besar sekali perhatian tentang masalah sholat ini. Yang di sini menunjukkan bahwa bagi kaum muslimin harus memperhatikan tentang hal ini dan harus memberikan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin. Bahkan bagi kita apa bagi sebagian di antara kita yang tidak apa tidak mengkafirkan sholat ya apa yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat maka terkadang satu ketika tidak kita usah untuk mentafsil ini jadi walaupun saya hari ini mentafsil ya merinci tetapi kalau kita datang ke sebuah daerah ataupun kita juga mengajarkan mungkin kaum muslimin maka tidak apa-apa untuk tidak mentafsir sehingga kaum muslimin itu merasa takut ketika mereka meninggalkan sholat. Sehingga tidak disebutkan umpamanya apakah kafir akbar ataupun kafir asgor gitu ya. Ketika hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tadi apa? Agar kaum muslimin merasa jera dan merasa takut untuk meninggalkan sholat ini. Nah, apalagi kita lihat kepada hadis, kepada ayat Al-Quran maaf, bahwa di antara pokok kemenangan dan di antara pokok kita akan turun barokah adalah tegaknya sholat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيَنْسُرُنَ اللَّهُ مَيَنْسُرُهُ إِنَ اللَّهَ لَقَوِيٌ ajiz alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata. Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kekuasaan dan mereka akan diberikan kekuasaan dan mereka akan diberikan ketentraman, ya. Maka di antara sifatnya ketika mereka berkuasa di muka bumi ini maka mereka menegakkan salat. Dan lihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna ma yansuru hadhil bi Ini bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Hanyalah Allah Ta'ala akan menolong umat ini dengan orang yang lemahnya, dengan sebab doa mereka, dengan sebab sholat mereka, dan dengan sebab keikhlasan mereka. Ya. Lihat di sini bahwa kedudukan sholat. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan kembali apabila jamaah subuhnya seperti jamaah Jumatnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya demikianlah jadi eh, pelajaran yang ketiga ya dari pelajaran yang berkaitan dengan kitab salat dan kita akan masuk pada minggu yang akan datang tentang mawaqitus salat itu bab yang berkaitan dengan waktu-waktu salat Nah, demikian Khotal Islam, sebuah pembahasan yang begitu rinci dan begitu luas dari hukum meninggalkan sholat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafirullah Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Khotal Islam uh, tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Ibu? Dengan Umu Aksan di Bekasi. Silakan Ibu. Nah, begini Pak Ustadz, di sini ada uh, saudara se, apa namanya sepupu. Jadi dia itu semakin sayang terhadap anak di kala hari Jumat itu kalau anaknya nangis uh, dia tidak tidak sholat Jumat. Tapi hmm. kalau anaknya tidur baru dia sholat Jumat gitu. Hmm. Tapi berdalih karena dia itu apa berdalih uh, yang penting niat sama tidak mengikari Ustaz. Hmm. Mohon nasihatnya. Mudah-mudahan yeah. dia lagi mendengar. Yeah. Nah. Soalnya hari-harinya selalu mendengarkan roja. Iya, iya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena menjaga anak ya meninggalkan ya. sholat Jumat. Ya. ya itu jelas ya hmm. termasuk maksiat kepada Allah Taala. Ya. Jadi maksiat kepada Allah Taala karena mendahulukan manusia daripada mendahulukan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya apa anak itu adalah bukan merupakan satu penghalang dan udur dibolehkannya seseorang itu adalah e, meninggalkan sholat Jumatnya, meninggalkan sholat Jumat. Tetapi saya ingin mengisyaratkan tadi ya bahwa ini termasuk kaulul murjiah yang penting hatinya. Ini hmm. adalah termasuk murjiah iya. dan bahkan ini adalah gulatul murjiah. murjiyah. Kenapa? Karena murjiah ini terbagi kepada tiga kelompok ya Pertama, Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan al-imanu mujaradul ma'rifah. Al-imanu mujaradu al-i'tiqad. Yang mengatakan iman cukup dalam hati, cukup hanya ma'rifah saja, maka ini adalah kaul Jahmiyah. Jadi kaul Jaham Ibnu Safwan dan para pengikutnya. Yang kedua yang mengatakan al-iman mujaradul qaul. Iman itu cukup di dalam lisan. Ya, maka ini adalah Qaul Muhammad Ibn Karom Minal Falasifah Oleh sebab itu dikatakan Murji'ah Karomiyah Maka ini juga berbahaya Sesat ya Dia adalah pendapat yang mengatakan iman cukup dalam lisan saja Sehingga orang munafik kalau begitu mukmin ya Sedangkan yang ketiga adalah murjiatul fukoha yang mengatakan al-imanu i'tiqadun wal ikrarun wal amalu laisa minal iman. Yaitu yang mengatakan iman itu cukup di dalam hati, di dalam lisan dan tidak perlu kepada amal. Maka ini pun adalah termasuk penyimpangan yang sangat nyata. Tidak boleh. Ya. Kita mengatakan bahwa ya iman itu tidak perlu kepada amal. Sebab kita lihat ya kepada perkataan para ulama di mana para ulama telah menukil ijma dan iman ini takbirkan dengan beberapa takbir para ulama. Takbir yang pertama, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah ucapan, perbuatan. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiatnya. Dan di sini al-qaulu qaulan. Qaul itu ada dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati tiada lain adalah i'tiqad yang mencakup di situ adalah at-tasdiq. Kemudian yang kedua adalah qaulul lisan, ay at-talafudu bi syahadatain, yaitu melapatkan dengan dua kalimat syahadah. Wal amal amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawari. Sedangkan amal ada tiga. Amal hati kal mahabbati wal khawfi wal rajai wal inabati wat tawakkuli. Seperti rasa cinta, rasa takut, tawakal inabah. Ya. Yang kedua adalah amal lisan. Itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan. Kadikri wa tahlili wa tahmili wa da'wati ilallahi bilisan. Ya. Seperti apa? Berdikir, bertahlil, dan seterusnya. Yang ketiga adalah amal jawab, amal anggota badan. Fakuluha iman, maka seluruhnya adalah iman. Maka oleh sebab itu para ulama dulu tidak ada yang mengatakan ya, bahwa amal adalah syartu kamal atau syartu siha. Tetapi apa yang kita dapatkan dari ulama terdahulu, ya mereka mengatakan al amalu minal iman, al amalu juz'un minal iman. Jadi amal adalah iman, amal adalah bagian dari iman. Sehingga sebagian para ulama mengatakan al-imanu sununat Iman itu ada lima nunnya. I'tiqadun bil jinan wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi isyanir rahman. Ya, iman. Yaitu apa? Iman itu itikad dengan hati ikrar dengan lisan dan amal dengan amal jawari. Dan para ulama mengatakan seperti tadi ucap Imam Thawri dan ucapan Imam Ma, Imam Syafi'i tidak sah ucapan kecuali dengan amal dan tidak sah amal kecuali dengan niat dan tidak sah niat kecuali dengan apa? Dengan sunnah. Di mana dikatakan dalam ucapan mereka, ya, Sa'id bin Jubair mengatakan la yuqbalu qaulun illa bi amalin wa la yuqbalu amalun illa bi qaulin wa la yuqbalu qaulun wa la amalun illa bi niyyah wa la yuqbalu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi niyyatin muwafaqati sunnah Maka di sini lihat ya bahwa mereka mengatakan tidak diterima ucapan kecuali dengan amal. Tidak diterima amal kecuali dengan ucapan. Tidak diterima ucapan dan amal kecuali dengan niat. Dan tidak diterima ucapan, amal, dan niat kecuali meniatkan sesuai dengan sunnah. Menunjukkan bahwasanya mereka menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari iman. Jadi di sini menunjukkan tadi ibu yang menanya tidak mungkin ya orang yang mengatakan mukmin iman lalu tidak beramal lalu mengatakan bahwa iman cukup dalam hati maka ini hakikatul murji terpengaruh ya. dengan ajaran murjiah bahkan di sini adalah gulatul murjiah yang mengatakan bahwasanya iman cukup di dalam apa hati wallahu taala. Nah, semoga bermanfaat untuk ibu dan uh, saudara ibu tadi. Kami angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong wabarakatuh. Dengan iya. siapa dari mana Pak? Dari Mushar di Keramat Pulau. Silakan Pak iya. Mushar. Uh, saya sangat awam dalam ilmu keagamaan Islam Pak Ustadz ya. Uh, bagaimana caranya membaca hubungan sebab akibat antara perintah dengan larangan? Sebab yang saya alami sendiri lebih mudah melakukan perintah daripada <laughs> menjalankan larangan gitu. Uh, daripada menjauhi larangan. Menjauhi iya, larangan. Iya, hmm. perintah ya sholat ya sholat, berbohong ya masih gitu. Yeah. Hmm, hmm. Bagaimana hmm. cara membacanya hubungan sebab akibat dari yeah. antara perintah dengan larangan? Nah, itu saja Pak Terima kasih Pak Ustaz atas nah. penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak yang dirahmati oleh Allah Taala dan seluruh kaum muslimin pendengar rojak. Tetapi wajib kita lihat ya di sini. Yeah bahwa hukum taklif ya ataupun yang merupakan perintah Allah taala hmm. di mana perintah itu ada dua al amru ala fi'lin wa amru ala takrin apuan ala tarkin perintah itu ada dua perintah untuk melaksanakan perintah untuk meninggalkan perintah apa untuk untuk meninggalkan nah perlu kita ketahui pembahasan para ulama yang berkaitan dengan as-sabru di mana sobar itu ya, mencakup tiga jenis tingkatan as-sabru alal masoib as-sabru alal awamir as-sabru alal nawahi jadi para ulama telah membagi sobar kepada tiga sobar kepada musibah sobar terhadap perintah sobar terhadap larangan jumhur ulama menempatkan as-sabru alal awamir afdalu minas sabri ala nawahi was-sabru ala nawahi afdalu minas sabri alal masaib Para ulama telah mengatakan sobar itu terbagi pada tiga. Sobar kepada musibah, sobar kepada perintah, sobar kepada larangan. Tetapi dalam keutamaan dan tingkatannya para ulama mengatakan bahwa sobat kepada perintah adalah paling abal. Sobat kepada larangan adalah lebih abal dibanding sobat kepada musibah. Sedangkan sobat kepada musibah dalam tingkatan yang ketiga. Kenapa dikatakan begitu? Sebab sobat kepada musibah tidak hanya orang mukmin saja dan tidak hanya orang yang taat saja yang akan mampu terkadang bahwa sebar kepada musibah orang bisa melakukan kesebaran walaupun dia adalah ahlu maksiat. Ya mungkin kita sering mendengar ya. Ada seorang pencuri dia tertangkap. Kata temannya, "Ya, sabar saja kamu." Gitu. Jadi, mungkin orang seperti itu juga bisa membuka kalimat sabar. Seorang pezina umpamanya dicuri uangnya. Lalu dia mengatakan, ya saya sabar saja. Karena uang saya telah dicuri. Maka dia mampu bersabar. Nah, lalu wajib kita ketahui kenapa sabar kepada perintah yang lebih agung ketimbang sabar kepada larangan. Ya. Maka di sini Bapak akan mendapatkan jawaban yang tadi. Dipandang dari dua sisi. Karena kalau amru itu sifatnya ijab. Ya ini ijabul ma'dum. Jadi kalau perintah itu adalah mengadakan yang tidak ada. Karena orang tadi harus melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada. Maka di sini menuntut orang itu adanya masyakkah. Jadi rasa berat untuk melakukan perbuatan itu. Dan harus memakai beberapa mukodimah. Artinya artinya apa? Uh, latar belakang latar belakang ataupun sebab-sebabnya. Ya. Sedangkan kalau nawah itu adalah amrun ma'dum fil asli yaitu perkara yang tidak ada sebelumnya seperti tadi ya berdusta dan sebagainya kan asalnya juga tidak ada artinya tidak ada dan tidak perlu masyakoh maka dari sisi ini jelas ya bahwa kedudukannya lebih besar. Sisi yang kedua, ingat Pak, bahwa kenapa mungkin tadi Bapak dikatakan bahwa terkadang orang mampu melaksanakan perintah tetapi dia tidak mampu meninggalkan larangan. Ya. Karena di sini ya, kita lihat tadi bahwa dari sisi yang kedua para ulama mengatakan ya, bahwa yang berkaitan dengan perintah yang berkaitan dengan perintah itu ya adalah di mana seseorang ya, memiliki motivasi jadi memiliki motivasi di mana dia ingin mendapatkan sesuatu yang diperintah itu dan pahala dari sesuatu yang diperintah ini. Dan dari sesuatu yang diperintah ini. Jadi dari sesuatu yang diperintah ini. Ya. Sedangkan tentang maksiat dari sisi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa yang berkaitan dengan neraka itu adalah dihiasi dengan apa yang ada dalam syahwat kita. Jadi dihiasi ya, dengan sesuatu yang ada dalam syahwat kita. Dan syaitan laknatullah menghiasinya. Jadi syaitan laknatullah apa? Menghiasinya. Nah, tetapi bagaimana agar kita semua itu mampu meninggalkan kemaksiatan itu dan meninggalkan larangan itu? Maka para ulama mengatakan, ya. Orang harus melihat dua perkara. Perkara yang pertama, dia harus melihat akan ancaman dari maksiat tersebut. Yang Allah Ta'ala sebutkan ataupun yang Nabi SAW sebutkan. Yang kedua, bahwa orang itu akan lebih mampu untuk meninggalkan maksiat, bukan sekedar dia tahu bahwa ketika dia melakukan maksiat akan kena adab. Tetapi lebih dari itu dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh para ulama dari sisi bahwa dia tahu bahaya ya, dari melakukan kemaksiatan itu. Ya. Umpamanya minum khomar hikmahnya ini, bahayanya ini, artinya hikmah larangan ini begini, bahayanya ini dan sebagainya. Ketika orang itu memahami akan natijah akan apa yang akan terjadi dari kemaksiatannya tersebut, maka dia akan mampu meninggalkannya. Contoh umpamanya, bahwa dari maksiat ini akan menghalangi diijabahnya doa kita. Akan menghalangi barokah, akan menghalangi turunnya kebaikan dari Allah Ta'ala. Akan menghalangi pertolongan Allah Ta'ala. Akan menghalangi kita untuk mendapatkan petunjuk dan sebagainya akan menghalangi kita diberikan anugerah pemahaman yang benar kepada Islam ini. Nah, maka ketika ia tahu bahwa ada natijah lain dari melakukan maksiat ini, maka dia akan takut ketika ia melakukan apa? maksiat. Demikian juga ketika orang melakukan perintah Allah taala tidak sekedar bahwa dia tahu kalau melakukan ini pahalanya ini, kalau melakukan ini pahalanya itu dan sebagainya melakukan itu apa hanya itu. Tetapi ingat bahwa orang harus paham akan hikmah dari sana. Punya perintah istighfar akan datangnya barokah, akan datangnya rizki, akan datangnya ini ini dan itu, akan terjadinya kedamaian, akan terjadinya ketentraman, akan terjadinya berbagi kebaikan dan sebagainya. Nah, maka ketika orang meneliti dan menelaah hal-hal seperti itu, maka dia akan semakin mampu melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan semakin kuat dan istiqomah di atasnya sebagaimana dia juga akan semakin istiqomah dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah taala, oleh sebab itu ya inti orang itu masih tetap melakukan kemaksiatan ataupun mungkin menjauh apa melanggar apa yang dilarang ataupun tidak melakukan apa yang diperintah terkadang karena kebodohan dia ataupun kebodohan seseorang terhadap hikmah dari perintah Allah Ta'ala dan hikmah dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya Khotol Islam kami angkat berikut pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ibu Jihan di Bekasi, kemudian e, Bapak Irwan di Korea yang bertanya perihal yang sama. Ustadz, kemudian e, bagaimanakah hukumnya bagi mereka yang uh, sholatnya itu terkadang melakukan, terkadang tidak atau bolong eh, bolong-bolong begitu, apakah dia dihukumi eh, dihukumi uh, sebagai kafir? Apabila kafir uh, telah kafir, apakah dia harus bersyahadat kembali untuk uh, keislamannya? Demikian jazakallah khairan. Allah alam di sini pun terjadi perbedaan para ulama ya. Tetapi Allah alam bahwa pendapat yang rajih jadi yang dimaksud di sini Allah alam at-tarku nau'an. Tarkul mutlak wa mutlaqut tarki. Ya. Artinya di sini meninggalkan itu ada dua, meninggalkan mutlak ya. Maka inilah wallah alam yang dikafirkan. Adapun apabila dia terkadang meninggalkan sholat, ya, maka wallah alam tidak dikafirkan. Di wallah alam adalah tidak dikafirkan. Di wallah alam adalah tidak Hmm. dikafirkan. Adapun orang yang apa apabila dia tidak menunaikan apa menunaikan salat apakah dia wajib untuk mengucapkan syahadat kembali Allah alam ya orang yang telah menisbatkan kepada agama ini maka dengan menunaikan solat itu dan dia melakukan solat itu maka dia adalah telah artinya kembali kepada hakikat Islam dan itulah adalah bentuk taubatnya Allah taala alam sebagaimana konsekuensi dari hakikat para ulama yang mengatakan kafir bahwa imam berhak untuk memberikan tangguh dan memintanya agar dia bertaubat. Wallahu taala hmm, alam. Selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat kembali dari uh, uh, saudara Handolah di Jakarta Selatan. Ustadz Barakallahu Fikum di antara ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat eh, karena malas atau ada tafsir tadi Eh, menyatakan bahwasannya uh, meninggalkan sholat karena malas adalah merupakan uh, uh, jenis dari kekafiran secara amalan atau kufur amali, bukan merupakan kufur i'tiqad yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Bagaimana Ustaz uh, menjelaskan atau membantah hal ini bagi uh, di di sisi uh, para ulama yang mengkafirkan uh, orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas demikian. Ya kalau masalah tadi ya e, istilah bantah membantah gitu ya. Yang nah, jelas hmm. ini akwal para ulama. Ya. Hmm. Tetapi saya ingin mengisyaratkan bahwa apa e, para ulama memang membagi tentang kufru amali dengan kufrul i'tiqadi. Ya. Tetapi tidak bermaksud bahwasanya tidak ada kufrul amali gitu. Jadi wajib di apa? dipahami bahwa ya di sini dikatakan apa? bahwa Kufur itu bukan hanya kufur amali saja. Jadi nawakidil iman itu bukan hanya kufrul amali ya, ataupun kufrul itikodi. Itu hanya pembagian dari sisi lain saja. Dari sisi lain saja gitu. Ya seperti umpamanya kita mengetahui e, selain iman adalah kufur gitu Seperti tadi umpamanya apa berzina, kemudian minum homer, kemudian mencuri, maka itu adalah bagian dari kufur bagian dari kufur, tapi itu dinamakan kupur amali. Maka tidak akan dikatakan kufur akbar kecuali kalau disertai dengan kufur itikodi. Yang dimaksud ketika orang apa melakukan zina ataupun mencuri ataupun minum khamr, maka ketika dia meyakini halalnya, maka pindah dari kufur amali kepada kufur apa? Itikodi. Hmm, hmm. hmm. Tetapi di sini tidak dimaksudkan perkataan para ulama yang tadi yeah. ya bahwa tidak ada kufur amali gitu. Hmm. Dalam arti tidak ada kufur itu hanya kufur itikadi saja gitu. Itu tidak benar ya. Seperti hmm. kita mengetahui e, e, seorang muslim umpamanya memakai salib gitu kan. Hmm, hmm. Ya, seorang mukmin memakai salib gitu ya. Seorang mukmin sujud kepada berhala. Kan hmm. ini kan termasuk apa? amalan ya Amalan. Tetapi ya, kufur. Kufur. Hmm. Seperti uh, istihza yadusul mushab hmm. uh, ilqaul mushab al qarurah seperti seseorang melemparkan mushab ke tong sampah hmm. menginjak mushab ya maka ini termasuk kupur amali ya hmm. dan itu kupur akbar gitu. dan itu adalah kupur hmm. kupur akbar jadi pembagian para ulama itu mesti ditempatkan dalam tempatnya ya jadi mesti ditempatkan dalam tempatnya sebab Ya, saya sendiri takut itu sebagian tolabul ilmi ketika melihat pembagian itu hmm. di mana pembagian ini tidak ditempatkan dalam tempatnya hmm. dan perkataan para ulama tidak ditempatkan dalam apa? tempatnya. Yeah. Di dalam apa? tempatnya. Ya seperti tadi yang memandang tadi apa? salat adalah kufur amali ya tidak jadi masalah. bahwasanya dikatakan itu adalah termasuk kumul kufur amali dan kufur kodi tetapi saya mengingatkan kepada para tola betul ilmi hmm. jangan dipahami dari ucapan Syekh Albani ataupun yang lainnya yeah. ketika mengatakan ada kufur amali dengan kufur itikodi hmm. itu dipahami bahwa kupur itu tidak ada kecuali kufur itikodi saja oh, iya. sebab yeah. itu hmm. adalah ya hakikat murjiah gitu. Hmm. Itulah hmm. ya mungkin terbawa dengan hakikat apa murjiah Allah taala. Nah, selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon ada Ibu Yati di Bekasi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Uh, assalamualaikum Ustaz. Uh, eh, yeah. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kedudukan sholat duha di kehidupan sehari-hari dan apakah boleh dikerjakan setiap hari? Karena saya mendengar bahwa sholat duha itu dikerjakan apabila safar. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya. Ini pun nah, akan datang kita akan pembahasannya, datang, tetapi Allah alam masalahnya bu khilafiyah, perbedaan para hmm. ulama dan saya memandang bahwa apa salat duha Allah alam disyariatkan dan disunahkan untuk dilakukan setiap hari. Jadi tidak termasuk dawatul asbab. Jadi solat duha adalah tidak termasuk solat yang ada sebabnya karena sapar atau yang lainnya gitu. Mm -hmm. Tapi Allah alam kalau mendawamkannya adalah disunahkan wallahu alam. Taib. Selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543. Kami angkat untuk kesempatan berikut. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dengan siapa dari mana, Bapak? Pak Edi dari Iya, silakan Pak Edi. Ustaz saya mau nanya nih di tempat saya ada suatu Ustaz kadang kadang ya tapi ganti-gantian gitu kalau sholat maghrib itu terusnya kalau ada Ustaz kalau habis sholat habis salam itu sholat wajib Ustaz ya hmm. habis salam dia apa mengucapkan dua kalimat sadat itu hampir rutin tuh apakah ini ada dalilnya Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi setelah sholat menunaikan ataupun membacakan Membaca kalimat syahadah ya. Hmm. Kita ketahui ya fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak ditemukan hadis ataupun tidak ditemukan riwayat dari para sahabat, para tabi'in, dari imam yang empat bahwa sehabis sholat membaca kalimat syahadatain. Tapi yang ada adalah kita diperintahkan beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan kita tahu tentang apa dikir, Hmm. Zikir sholatnya. Adapun apa mengucapkan kalimat syahadatain asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah setelah salam ke kanan dan ke kiri, hmm. maka itu tidak termasuk dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita tidak boleh melakukannya sebab ibadah itu hmm. tauqifiyah, ibadah itu tauqifi. Nah, Allah Allah. Selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari uh, saudara Andri untuk berikut dari Bekasi yang bertanya Ustadz, eh, bagaimanakah halnya dengan sholat yang pernah tidak dikerjakan Eh, apakah eh, apakah wajib ataukah boleh bagi eh, dia untuk melaksanakan qadha bagi sholat yang ditinggalkannya tersebut? Allah alam tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan apabila seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja maka baginya qadha ataupun baginya fidyah ataupun baginya denda dari sisi harta tidak ada ya. Sebab yang boleh untuk melakukan kodoh hanya dua ya. Yaitu orang yang lupa ataupun yang tertidur. Itu nama an salatin. Aw nasiya fa salatuha inda dzikriha. Barang siapa yang tidur dari salat ataupun lupa maka salat ketika dia ingat. Ya. Tidak ada kafaroh baginya selain itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm, hmm, hmm. Maka orang yang dahulunya meninggalkan salat ya bertobat saja kepada Allah taala. Iya Lalu tentunya tidak diragukan lagi, perbanyaklah kebaikan. Hmm. Ya sodako, banyak kebaikan sebagai pengganti dari apa? Dari kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan, tetapi yeah. tidak ditentukan ya nilainya gitu. Tapi yeah. Hmm. itu kan kepada ayat yang umum. Yeah. Ikutilah kejelekan dengan apa? Kebaikan, kebaikan setelahnya yang akan menghapusnya. Baik. Nah, dari pesan singkat kembali dari Umo Syifa di Bekas eh, di Subang, Ustaz barakallahu fikum, apa yang dia harus dilakukan oleh seorang istri jika eh, mendapati suaminya meninggalkan semua salat fardu, juga termasuk dalamnya salat Jumat tidak dikerjakan, Ustaz? Allah alam ya. Dalam pendapat yang pertama tadi, maka istri berhak untuk meminta cerai. Hmm. Jadi apabila dikafirkan itu dan meyakini tentang kafirnya, maka istri eh, diperintahkan untuk meminta cerai. Hmm. Tapi tentunya wallah alam tetap ya diajari dulu ya. Nah, adapun poin yang kedua, ya, poin yang kedua apabila tidak dikafirkan pun maka tidak mengapa ya seorang istri apabila suaminya itu tidak melakukan sholatnya untuk meminta hulu kepadanya ya. Jadi diperbolehkan sebab tentunya dia adalah termasuk mukhalafah syariah. Jadi menyelisih syariat yang sangat besar gitu ya. Jadi apabila dia merasa takut dirinya tidak mampu untuk mentaatinya, merasakan nanti anaknya tidak ta takut apa tidak terdidik, takut seperti bapaknya terpengaruh dan sebagainya, maka tidak mengapa istri meminta untuk apa? cerai kepada suaminya, ya. Tetapi dari semua itu Allah alam, ya ibu yang dirahmati Allah taala, maka coba ditegakkan hujah dulu, disampaikan kepadanya argumentasi, diajarkan kepadanya ilmu ajak mungkin apa ke ustad kemudian beri nasihat dengan penuh apa dengan penuh kesabaran ya. dengan penuh apa kesabaran hmm. tetapi ya kalau seterusnya tidak seperti itu dan ibu merasa takut punya yeah. ya tidak mampu akan mentaatinya hmm. kemudian juga tidak merasa nikmat kemudian juga ya merasa takut akan generasi penerus dan hmm. sebagainya hmm. ya meminta cerai ya tidak masalah tidak masalah ya seperti ya kita mengetahui bahwa apa Jangankan berkaitan dengan sholatnya, peminum homer dan hmm. sebagainya, hmm. atau dikatakan pelaku bidah suaminya. Walaupun hmm. apabila belum sampai kepada derajat kafir tidak tidak wajib untuk meminta cerai, tetapi diperbolehkan itu ketika yang melihat dirinya itu tidak tidak Hmm. merasa aman dari hmm. fitnah yang menimpa kepadanya. Kalau kalau meminta cerai kemudian tidak dicerai Ustaz, apakah boleh meninggalkan uh, suami tersebut Ustaz? Ya, kalau masalah meminta cerai ya meminta cerai kepada hmm. hakim, wali hakim. Hmm. Nanti wali hakim yang akan menurut ah. mem apa menetapkannya. Nah. Jadi walaupun suaminya tidak mau ya tetap ya su hmm. kalau istri pingin cerai ya tinggal hmm. iji apa meminta hmm. kepada wali hakim. Hmm. Itu yang dinamakan Hulu. Khulunan. Taib. Selanjutnya dari pertanyaan penelpon kembali ada Umu Khonsa di Kelapa Gading, Jakarta Utara, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi eh, Saya mau tanya kalau misalnya sholat isya yang ditinggalkan karena dia e, menunda sholatnya menunggu tengah malam itu apa termasuk kelalaian gitu Ustaz? Hmm, iya, ya. itu saja Ibu. Nah. nah. Menundanya dengan tidur dulu Iya, tidur dulu. Iya. iya. Nah, terima kasih. Nah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan datang bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sholat Isya ini ya menyebutkan dua larangan. Ya. Pertama larangan tidur sebelumnya, kedua larangan berbicara setelahnya, ngobrol setelahnya ya. Jadi ngobrol apa? Setelahnya. Ya. Maka ya artinya tidur sebelumnya itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena tadi takut Iya, sampai dia itu kebelebelasan itu sehingga waktu isya adalah telah tiada atau berhenti. Yang kedua juga dilarang apa ngobrol setelah sholat isya. Kenapa? Sebab ditakutkan ya tidak mampu sholat malam ataupun kebelebelasan tidak sholat subuh tepat waktu Gitu. Nah. Maka ada larangannya dan nanti kita akan bahas. Tetapi memang ada sunnahnya seseorang mukmin itu untuk mengakhirkan sholat isya tetapi untuk laki-laki bukan berarti sholat isya-nya sendiri di rumah ya. Hmm, hmm. Sebab hak untuk mengakhirkan sholat isya adalah hakul imam, hak imam ya, bukan hak individu. Oh, gitu. iya, iya. Hmm. Jadi apabila imamnya melihat abdulnya di apa dan melihat masyarakatnya itu bisa untuk mengakhirkan sholatnya diakhirkan. Hmm. Tetapi kalau seseorang itu ya dengan sendirinya dan meninggalkan sholat berjamaah, sholat isya maka ini pun satu penyelisihan kepada syariat. Nah, maka apabila seseorang itu men, apa tertidur karena dia capek ataupun sebagainya, maka ya tidak mengapa dia tidur sebelumnya juga. Hmm. Jadi karena di dalam sejarah juga pernah ketika para sahabat itu menunggu Rasul itu sholat, maka para sahabat itu sampai tertidur sebagiannya. Jadi menunjukkan apabila tidur sebelumnya pun bukan berarti haram, tetapi di situ ditakutkan apabila orang apa? Apabila apa tadi e, tidur sebelumnya sholat iya. isya. Hmm. Maka oleh sebab itu bu kalau memang sengaja itu ya jangan sampai ya dilakukan selamanya dan sebab itu termasuk tetap kelalaian ya. Hmm. Jadi termasuk apa tetap kelalaian dan tetap baginya ada dosa. <coughs> tetap baginya ada apa? ada dosa oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan apabila kita tidur sebelum isya eh. maka harus men adanya taukil artinya mewakilkan untuk membangunkannya gitu. hmm. meminta untuk apa membangunkan kepada istri eh. apa kepada suami Suaminya. atau hmm. anaknya gitu ya yeah, yeah. Allah nah berikutnya ada lima menit terakhir perjumpaan kita Ustaz ada eh, Bapak Agus di Bekasi yang akan bertanya di kesempatan berikut Assalamualaikum Assalamualaikum Silakan Pak Agus Ya Ustaz Barakallahu ini mau tanya bapak saya dulu kalau disuruh sholat dulu kan jawabnya ah, bisa sholat karena nggak nggak bisa tadi nggak tahu caranya gitu ya terus kan kami dakwahi terus iya. belakangan udah sadar gitu cuman karena belum apa namanya ya nggak belum tahu cara udah sepuh juga kayaknya hmm. uh, terus hmm. apakah kalau misalkan hanya ikut sementara belum bisa hafal bacaannya itu ikut di dalam jamaah yang penting sholat saja. Uh, apakah itu sudah boleh? Apakah harus nunggu itu? Apa bisa yeah. dulu gitu kan? Yeah, yeah, Karena iya, kan iya. sekarang udah sadar apa sudah tahu kewajibannya gitu ya. Alhamdulillah. Uh, ya. alhamdulillah. terima kasih Ustaz. Syukran. Ya. Nggak apa-apa ikut gerakan Bapak diajarkan walaupun bacanya belum bisa ya. Atau ya bacakan apa ya setiap gerakan bertasbih saja gitu ajarkan la ilaha illallah Allah akbar subhanallah apa-apa ya paling tidak ya diajarkan apa surat apa Al-Fatihah gitu ya. Diajarkan surat Al-Fatihah ataupun doa-doa yang lain nggak apa-apa. Dalam rukunnya mengatakan subhanallah Allah akbar. Ya alhamdulillah. Dikir ya, sebab salat itu dikir intinya. Jadi ya, kalau belum mampu ya, ajarkan apa yang dia mampu ya. Dari kalimat-kalimat dikir dan sebagainya. Dari kalimat-kalimat dikir dan sebagainya Allah alam. Jadi ikutkan saja supaya apa? Salat sehingga ya. Mhm. Kita ketahui anak kecil juga nggak apa-apa. Kurang dari umur 7 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun, ya diajari salat nggak apa-apa. Gerakannya sekedar dia bisa takbir, sekedar dia bisa ruku, sekedar dia bisa sujud dan sebagainya. Apalagi udah tua ya. ya ikut sholat bareng gerakannya walaupun belum bisa bacaannya. Ya kalau Bapak bisa ya ajarkan mungkin kalimat-kalimat yang pendek ya yang bisa dia bertasbih, bertahmid dalam gerakan-gerakan sholat itu Allah. Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan uh, yang terakhir tampaknya terjadi iya. di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa dari mana Pak tadi? Dari Depok. Uh -uh. Silakan Bapak. Uh, ya, saya mau tanya Pak Ustadz nih. Silakan. Ustadz, ya. Kalau saya kan sholat suka uh, kalau hari apa sholat, sholat tertentu tuh di masjid suka malas gitu Ustadz ya. Hmm Alasnya karena imamnya itu kurang bagus gitu ya. Hmm. Nah, kayaknya pas makhluknya jelek gitu ya. Jadi di rumah aja pak ya? Sholatnya cepat dari saya tuh ketinggalan tinggalan mulu gitu ya. Oh gitu. Nah. Itu kalau sholat sekarang eh, kayak sekarang saya tetapi kalau hari kalau sholat maghrib gitu saya sholat di rumah sama anak-anak sama istri kadang-kadang gitu. Itu gimana ya Ustaz ya? Iya, hmm. ya. itu saja Bapak. Iya. Nah, terima ya. kasih Pak. Silahkan Ustaz. Ya, Allah alam sholat berjamaah hukumnya wajib Pak. Jadi hukumnya adalah wajib dan hukumnya fardu ain wallahu a'lam ya. Hmm. Itu adalah pendapat yang sangat kuat ya. Hmm. Maka ya diusahakan untuk sholat berjamaah. Apalagi dalam hadis dikatakan bahwa sholat berjamaah dilipat gandakan menjadi 25 derajat daripada sholat menyendiri. Hmm. Ya. Kemudian juga dinyatakan di dalam hadis-hadis itu dulu gitu. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ya. Jadi kita harus takut dengan ancaman-ancaman seperti itu ya. Kemudian juga Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala bahwa sholat berjamaah ini disampaikan oleh para ulama sampai 25 derajat. Ada yang menghitung derajat-derajat ini. Apa keutamaannya Mulai dari Bapak membaikan wudhu, mulai Bapak berjalan ke masjid. Ya, setiap langkah itu akan punya darajat. Hmm. Bapak masuk masjid mengucapkan doa, keluar masjid mengucapkan doa. Bapak ketemu dengan teman mungkin mengucapkan salam bahkan berjabat tangan ketika yeah. ketemu. Hmm. Kemudian juga mendengarkan imam, kemudian kita itu adalah khusyuk. Wah, itu darajatnya kalau dihitung memang ya dikatakan 25 derajat ya. Hmm. Walaupun 25 derajat bukan arti Allah alam di situ menunjukkan sangat banyaknya pahala gitu. Yeah, yeah. Sehingga sebagian para ulama itu ada yang menghitung derajat ini gitu. Hmm. hmm. Ditafsir ini ini ini ini hmm. ini ini. Hmm, hmm. Ya, sampai tadi kan mulai dari yaitu menyempurnakan wudhu kemudian dia berjalan ke masjid, kemudian ketika berjalannya mengikuti sunnah tidak cepat-cepat ya. gitu ya. Hmm. Ketika berjalannya tidak cepat hmm. cepat-cepat, melangkahkan tidak cepat-cepat, semakin hmm. banyak langkahnya semakin banyak pahalanya. Hmm. Kemudian dia mendengarkan adan. kemudian dia mendengarkan ikoma. kemudian dia masuk dia mengucapkan doa, hmm. kemudian dia melakukan dua rakaat sebelum sholat wajib, hmm. kemudian dia itu mengikuti imam mentaati imam. Hmm, banyak ah, sekali. Uh, banyak hmm. sekali hmm. pahala-pahala yang akan didapatkan dan diantaranya bapak yang dirahmati oleh Allah Taala. Justru dengan kita sering berjamaah berkumpul itu adalah termasuk akan menyatukan hati kita dan membersihkan hati kita dan memberikan motivasi hati kita ya. Walaupun ya. untuk uh, mendidik anak-anak di rumah berjamaah saja. Ya? Mendidik anak di rumah untuk berjamaah ya. hmm. ya. Bisa hmm. kita lakukan umpamanya ya dalam sholat sunnah tidak mengapa ya terkadang kita melakukan sholat sunnah berjamaah terkadang tapi ya terkadang atau ya kalau ya sebagian para ulama memang ada yang membolehkan ya. kalau kali-kali melakukan sholat wajib berjamaah di rumah tidak mengapa gitu. demi pendidikan tapi ya mungkin setahun bukan bukan sering gitu ya kalaupun itu ada yang membolehkan gitu ya jadi sholat berjamaah yang wajib di rumah demi untuk apa pendidikan Atau untuk anaknya apa? dibawa ke masjid begitu ya, saja. Yang lebih baik anaknya dibawa yang ke masjid. Yang sudah balik ya, gitu ya. Enggak yang udah balik. Hmm. Seperti Allah alam yang mumayiz gitu. Ya. Mumayiz itu ya hmm. kalau ke ke apa ke masjid bukan lari-lari gitu, ya. tapi dia tahu sudah sholat, bisa diatur, ya. gitu, ya. bisa hmm. diatur dan hmm. sebagainya. Ini hmm. ajarkan kepada anak-anak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa menegarkan dan meneguhkan hati Bapak dan Amin. keimanan kita semua ya. Nah. Dan tetap istiqomah di dalam perintah-perintah Allah dan istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalimat yang terakhir. Nah, Jadi saya tadi jelaskan dua pendapat para ulama dan saya tidak apa menjelaskan bantahan dan jawabannya dari dua pendapat itu iya. karena ya kita tahu bahwa ya kita adalah bersama para ulama iya. walaupun saya mengambil satu pendapat ya berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dan apa penelitian yang kita dapatkan ya dan itu adalah perkara yang mudah di dalam perkara yang ikhtilaf para para ulama tetapi kesimpulan yang intinya bahwa ndalah kaum muslimin diberikan peringatan yang lebih gitu ya, tentang masalah sholat ini iya. daripada masalah yang lainnya karena hmm. masalah yang hmm. sangat pokok sekali bagi iya. kita semua wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin